Aziz Mujib Allah yang memberikan pertolongan dan Allah yang mengijabai menyembadani doa Yaqulullah azza wa jalla wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum Faman ista'ana bi mahlukin maka barang siapa mohon pertolongan dengan makhluk atau istaghatsa atau mohon pertolongan bihi dengan makhluk au nadahu menyeru menyeru berdoa kepadanya au sa'alahu atau memohon kepadanya au talabahu meminta permintaan kepadanya sawun kana hayyan au baik itu dia hidup atau mati mu'takidan seraya meyakini bahwa annahu yanfa'u au yadur binafsih bahwa makhluk itu memberi manfaat, memberi madarat dengan dirinya istiqlalan secara menyendiri jadi <clears throat> dia sendiri dunallah tanpa Allah fakat asrak fakat asrak walakin Allah tetapi Allah jaza membolehkan lil khalqi aista'ina ba'dhum bi ba'd tapi Allah membolehkan kepada makhluknya yastaina untuk saling minta untuk meminta pertolongan ba'duhum sebagai mereka dengan yang lain wa yastagisa ba'duhum ba'd ini istianah sudah tentu lebih luas maknanya dengan istighosah biasanya lebih dipakai untuk yang bersifat memohon dengan doa dengan ucapan lisan wa yastaghisa ba'dhum bi ba'd wa dan Allah perintah manistu ina siapa yang dimintai pertolongan ayu'ina hendaknya ia memberikan pertolongan wa man istaghisa ayu ayughis dan barang siapa diminta istighosah ayughisa untuk menolong wa manut ya siapa yang dipanggil diseru ayu jiba untuk menjawab wal ahadisu dan hadis-hadis fi tentang hal ini kasiratun jiddan cukup banyak kulluha tadullu menunjukkan ala irasatil malhuf atas irasah memberikan pertolongan al malhuf pada orang yang berkebutuhan wa i'anatil muhtad dan berkumpertolong pada orang yang berkebutuhan wa tahrijil qurabat dan melapangkan kesusahan-kesusahan wa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sedangkan rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah a'zamu man yustaghasu paling agungnya orang yang diminta pertolongan bihi dengan beliau ilallahi subhanahu wa ta'ala fi kasfil kurbat wa hajat dalam menyelesaikan menyingkap kesusahan-kesusahan dan menunaikan kebutuhan-kebutuhan bicara masalah huwa a'lam paling agungnya orang yang diminta pertolongan fa ayyu syiddatin akbar mana yang ini kesusahan yang paling berat min syiddati yamil kiamah daripada kesusahan di hari kiamat hina tatulul waqfah ketika panjang ketika panjang ketika ada masa panjang untuk al-waqfah masa panjang wakfah untuk berdiri wa tastadduz zahmah dan sangat berdesakan wa har dan pelipat ganda kepanasan cimul arak dan mengendalikan al-araku keringat mansa Allah kepada orang yang dikehendaki oleh Allah bukan banjir air di banjir keringat karena saking panasnya ketika matahari didekatkan kepada seluruh makhluk yang waktu itu kita nggak bisa menggambarkan kesusahan itu hubungannya dengan keringat yang membanjiri padahal dalam satu <clears throat> tempat yang sama fisoidin wahid tapi dikatakan ada yang keringatnya itu sampai <clears throat> mata kakinya ada yang sampai lututnya ada yang sampai terus ke atas dadanya dan sampai kepada mulutnya wallahu alam ini tidak bisa dinalar ya tidak bisa dinalar eh oh no banjir keringat itu eh eh kalau Allah kuasa untuk eh mengeluarkan air dari sumber menjadi air yang luar biasa banyaknya dan menjadi bah banjir maka Allah juga kuasa membuat keringat menjadi banjir ya. wa ma'aidah bi hadis syiddah disertai dengan besarnya atau beratnya ini kesusahan wabulughya dan sampainya kesusahan ini al pada puncaknya fa inna nasa yastaghisun ilallah maka manusia minta pertolongan kepada Allah bi khairati khalqih bi khiyarati khalqih bi khiyara al bi khiyarati khalqih Bihiarati khalqih dengan pilihan-pilihan makhluknya ini para nabi. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bainama hum di, di saat mereka ini kadalika seperti itu keadaannya istighasu maka mereka minta pertolongan bi Adam dengan Nabiullah Adam al-hadis panjang yakni nabi-nabi seluruhnya mendapatkan uh, <clears throat> tempat uh, untuk dimintai pertolongan. Waqat abbara fihi sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah membahasakan fihi dalam hadis ini jadi membuat eh, meredaksikan jadi eh, pakai tembung apa Rasulullah pakai tembung istaghosu, pakai tembung istaghosu, pakai kalimat istaghosu. Waqad abara fi sallam bilafdi al istighosa, wa huwa bihadal lafdi dan hadis ini dengan lafat ini lafat istighosa ini lafat istaghosu fi sahihil Bukhari Artinya waktu itu kok ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah ya. Eh, tapi justru adalah mereka mohon pertolongan kepada eh, pilihan-pilihan eh, <clears throat> orang-orang pilihan, Allah Subhanahu wa taala. Waqad kana sahabatu radhiyallahu taala anhum yasta'inuna bihi sallallahu alaihi wasallam wa yastaghisuna bih. Eh, jadi ini diangkatlah kata istighosah mohon pertolongan yang semestinya seluruhnya hanya kepada Allah dan berangkat dari Allah sendiri membolehkan kita antar kita juga saling tolong menolong terus sampai pada tingkat tolong menolong itu yang paling dahsyat karena pekiuhnya yang luar biasa itu <clears throat> di mahsar itu sendiri sehingga mereka harus minta pertolongan kepada para nabi <clears throat> ini menjadi bahasan penting menjadi bahasan penting ini agar orang nanti nggak terjebak <clears throat> untuk kemudian ketika minta kepada selain Allah syirik nah, kok kata syirik kok jek jono ya iran saya eh, eh. kayak kacang goreng di eh, kalau saya mengamati bahasa seperti ini kata-kata ini ini lebih daripada eh, nyelatu nyelatu nyelatu ngelokno eh, eh. kalau nyelatu ngelokno walhasil omongannya nggak pernah enak dengan orang membuat ganjarannya habis iki lebih daripada apa nyelatu ini <clears throat> Kapan orang membawa kepada pahalanya, pahala puasanya gunung ke gunung, pahala puasanya gunung ke gunung. Tapi wasyatamah itu kan satam saja ya, satam saja. Itu bisa membuat yakni pahalanya yang gunung ke gunung itu kemudian ludes. Nah, kalau ini bolak-balik syirik, eh, apa? Wallahu alam. Allah Allah afatul lisan kata-kata yang sudah betul-betul sangat luar biasa untuk ukuran tingginya mengatakan orang lain musyrik atau mubtadi ini kan top sudah top padahal hanya satam saja bisa membuat ganjaran orang bisa uh, habis karena dari situ terus dari dari lisan ini eh, kita bisa melihat bagaimana orang itu kan <clears throat> mendapatkan kasih sayang dan tidak kan dari lisan alat untuk kita bisa membuat mengerti orang itu kemudian mendapat kasih sayang eh, dari lisan dan juga <clears throat> bagaimana kapan tersinggung dan tersakiti hatinya juga dari lisan apalagi tingkat mensyirikkan dan tingkat <clears throat> membid'ahkan Selanjutnya Abu Ya ingin memberikan gambaran terjadinya istighosah ini ya. Yang ini adalah uh, yang semestinya hanya kepada Allah tapi sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukannya uh, eh, istighosa isti'anah ini kepada siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan karena sahabat radhiyallahu taala anhum istainu nabi mohon pertolongan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. nabi mohon pertolongan berupa doa kepada Rasulullah wa yatrukuna minus syafa'ah wa yashkuna halahum ilai dan mengadukan keadaan mereka kepada Rasulullah minal faqr berupa kefakiran wal marad wal bala <clears throat> watin ada yang juga matur masalah utang wal ajis kelemahan kelemahan maksudnya kelemahan dalam berusaha kelemahan dalam mendapatkan rezeki dan sebagainya matur sama Rasulullah SAW ada yang matur e, eh, banyak utang kemudian Rasulullah memberikan amalan Allah mafaliqal habi wan nawa wa ja'ilal laili sakana wa samsi wal qamari husbana ikdi anittain wa agni wa agnini anil faqr <clears throat> hanya contoh saja wa yafza'una ilaihi dan datang berbondong-bondong wa yafzauna dan datang berbondong-bondong meruduk ilahi kepada Rasulullah indah syada'id ketika ada kesusahan-kesusahan wa yatlubuna minhu dan mereka memohon sesuatu daripada Rasulullah wa yas'alunahu dan memintanya mu'taqidina sudah tentu mereka meyakini annahu laisa illa wasitatan tidaklah bahwasanya Rasulullah tidak ada kecuali menjadi wasitah wasitoh menjadi perantara wasababan finnaf iwadurri dalam memberikan kemanfaatan dan kemadaratan sedangkan wal fa'ilu pelakunya hakikatan adalah huwallah wal fa'ilu hakikatan huwallah contoh pertama Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaskun nisyan mengadukan nisyan mengadukan eh, penyakit lupa Akhraj al-Bukhari wa ghairuhu an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu annahu saka mengadu ila Rasul Nabi sallallahu alaihi wasallam sifat lupa atau penyakit lupa lama yasma'u ketika beliau mendengar dari Rasulullah min hadisi syarif dari hadisnya Rasulullah yang mulia bahwa yuridu beliau menghendaki ayazul wa yuridu ayazula anu dalik eh, beliau mengendaki ayazula bisa hilang anu daripada Abu Hurairah zalika dia lupa itu zalika lupa itu faqala radhiyallahu anhu maka matur Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya Rasulullah ini asma'u minka hadisan aku mendengar dari hadis kathiran yang banyak rifa'an sahu kami lupa fa hibu Qala sallallahu alaihi wasallam Uksud ridaak Kamu pepir Kamu hampar itu selidangmu itu Uksud ridaak Kamu hampar selendangmu Beberin Fabasatuhum maka menghamparnya fa fi yadihi syarifah minal hawa faqada fa bi yadihi syarifah jadi begini terus jadi seakan-akan ambil sesuatu qadafa jadi <clears throat> menaruhnya dengan semacam melempar jadi dengan tangannya asyarifah minal hawa dari <clears throat> binal hawa dari udara firridai dalam selendang semua kola kemudian Rasulullah berdawuh Zummahu kamu himpun Zummahu eh, Zummahu himpunlah tidakmu itu himpunlah jadi himpunlah eh, <clears throat> Zummahu ada riwayat dihimpun maksudnya kemudian ditangkap no di <coughs> ditangkap noka dadanya wallahu alam dumau fadhammahu maka beliau menghimpunnya qala abu hurairah famana situ syai'an ba'dahu maka aku tidak pernah lupa sama sekali aku tidak pernah lupa sedikit pun setelah itu diriwayatkan pada satu saat para sahabat kumpul dalam haji dan itu setelah 10 tahun nah, setelah 10 tahun kapan ketemu di waktu haji dan 10 tahun setelahnya juga pada waktu haji di mana saat itu Abu Hurairah menyampaikan 10 hadis di tempat itu kepada para sahabat-sahabat yang waktu itu menerimanya beliau bagaimana mengulangi hadis itu seperti kapan beliau menyampaikan 10 tahun yang lalu dengan tidak ada sedikit pun yang dikurangi eh, eh. subhanallah saya kemudian eh, tidak eh, pernah lupa sama sekali kalau kita ini pelupa semua sudah uh, termasuk Abuya itu punya uh, eh, kuat kuat ya jadi Abuya itu termasuk kuat yang punya hafalan uh, termasuk mengingat orang yang pernah ketemu dan namanya itu subhanallah padahal orang itu uh, ketemu lagi dengan Abuya mungkin setelah lima tahun, 100 tahun Abuya ingat itu ya ingat dia, dia dan ingat namanya <clears throat> kuat aku ya eh, jadi Allah memberikan kelebihan seperti itu maksud Abu ya itu jadi hafal kitab yang diletakkan di maktabah sebesar itu jadi kalau ada apa-apa itu jadi hut hal kitab uh, mono dalam maktabannya mungkin waktu waktu <clears throat> ini empat kali sama ya itu kalau mau nulis nulis gitu terus kon kon kono kok eh, kita sendiri yang bingung apa ya tahu kono kita hmm. gambaran kita tentang Abu Hurairah yang langsung mendapatkan berkah didoakan oleh Rasulullah dengan tidak lupa ini gambarannya kayak apa hal yang dimaklumi kalau kita sendiri mengenal orang-orang yang kuat hafalan ya kuat hafalan ah. apalagi ini dengan berkah Rasulullah eh, Sallallahu Alaihi Wasallam <clears throat> kalau toh pun pernah lupa itu ya lu memang lupanya orang Arab dengan lupanya orang Jawa lain gitu ya ya masih tentu begitu gitu, kalau karakter orang-orang Arab memang jauh lebih ceket hafalannya ini orang Jawa ini gel gelis hilang tapi kok kon, kon nalar pointer orang Jawa itu kelebihannya di situ punya ilmu namanya istiqokot namanya ilmu istiqokot Pasuruan P wopong tahu deh A itu apa ya eh, pokoknya ngarang-ngarang menurut wong Jawa kape ini kena apalan gak pinter soalnya mengani kerupuk kerupuk kalau timbit tahu tapi kalau suruh nalar subhanallah eh, jadi <clears throat> ilmu gaduk matuk itu adalah ilmunya orang Jawa. termasuk guru saya eh, Habib Hasan Baharun yang soal almarhum juga kuat apa namanya saya terinspirasi di beliau bagaimana kalau naf menerangkan tafsir itu indah sekali <clears throat> yang beliau ini orang yang nggak pernah keluar negeri sama sekali tapi bahasa Arabnya gramatikanya sastranya luar biasa kayak <clears throat> orang pernah hidup eh, di Arab dan paling di tempat yang <clears throat> eh, di sana eh, <clears throat> steril dengan eh, bahasa-bahasa campuran kasih itu Habib Hasan Baharun almarhum juga kuat apalanya <clears throat> kalau ada tamu-tamu datang itu dari dari dari luar itu dan beliau eh, sebagai penterjemah itu tidak bawa tidak bawa buku tidak bawa tidak bawa buku walaupun gini tidak hmm maka yang pidato satu jam beliau juga menerjemahkan sama dan tidak ada satu kalimat pun yang tertinggal almarhum bapaknya Profesor Dr. Baharun Muhammad Baharun Fahawa Abu Hurairah Inilah Abu Hurairah Yat lupu Memohon daripada Rasulullah SAW Agar manusia ni syai'in Agar tidak lupa sesuatu Wahuwa mimmala Yat tidu alai Ini termasuk apa yang tidak kuasa atas Seperti ini Illallah Azza wa Jalla Tapi Rasulullah SAW yungkirhu Rasulullah tidak mengingkari pada beliau Dengan dia Beliau minta untuk Eh, didoakan Rasulullah tidak lupa kemudian dengan cara demikian itu tadi Rasulullah menggunakannya buktinya Rasulullah tidak mengingkarinya walam yarmihi bisyirik dan tidak menuduhnya dengan kesyirikan lima ya'lamu hmm. lima lima alamu kulahat lima ya'lamu kullu ahad karena apa yang uh, mengetahui setiap orang annal muwahhida bahwa siapa muwahhid idza talaba syai'an apabila minta sesuatu min dawil jah dari orang-orang yang punya kedudukan indallah sudah tentu fala yuridu minhum ayahluqu syai'a dia tidak menghendaki daripada dawil jah untuk menciptakan sesuatu karena hak cipta itu hanya Allah walahu mu'taqidun tidak pula ia meyakini fihim pada mereka saya sesuatu mendari daripada ayah khluqu syai'a itu wa innama yuridu ayyatasabbabu jadi dia mengendaki untuk mencari sebab saja mencari lantaran saja lahu kepadanya kepada Allah bima aktarahumullah eh, dengan apa yang Allah berikan kuasa kepada mereka alaihi atasnya min duain berupa doa wa masya Allah dan apa yang Allah mau mau mau, minta salafin eh, mau mengatur apa jadi kemudian di sini ya doa kemudian Allah mengendaki apa itu selesai jadi tidak ada apa-apa tidak mungkin ini yang dimintai atau semacam Rasulullah ini kemudian mempunyai kekuatan tersendiri uh, di luar Allah Subhanahu Wa Taala semua begitu jadi seperti juga uh, siapa saja yang uh, sowan kepada kiai orang soleh minta doa ya, kalau bukan karena kesolehannya kalau bukan karena jadi memang eh, subhanallah Allah memperhatikan doa-doa orang yang baik-baik ini terus eh, bagaimana Allah melihat hati seseorang ketika mencintai seseorang ini dan itu adalah orang yang dicintai jadi sambung lainnya sambung sambung jadi dari eh, yang yang minta ini sudah tentu kalau bukan cinta dan karena kesolehannya nggak mungkin dan sementara yang diminta ini sendiri orang yang eh, termasuk eh, insya Allah dicintai oleh Allah kemudian eh, terjadi sesuatu yang ternyata terjadi ya, ya, ternyata terjadi kalau kita pikir kadang-kadang wong sak ngono akeh banyu kabeh ngono ya ke air minta ini minta ini ya, semuanya punya niat ya. terus kau apa terus ya kalau bukan Allah yang kemudian eh, sesuai dengan keyakinannya kemudian Allah beri ya. ya ini lewat lantaran mahabbahnya dia kepada orang ini kapan ya Abuya itu jadi datang satu tempat uh, begitu datang terus ternyata di satu ruangan sudah ada mungkin 150 botol itu air Nah, ya Buyanya bilang, Masya Allah, ala husni tikotihim katanya. Allah, ya kita apa sih kita ini apa? Ini kalau saya satu-satu, kapan selesainya katanya? Kalau satu-satu, satu-satu, satu, selesai kapan? Bismillah. Ya subhanallah, hasil, gitu. hasil ya, hasil itu sudah karena yang diminta itu juga sudah bunder sama Allah jadi tidak merasa anak makanya ini kalau sudah begitu kan lain lagi aku mandi mandi mandi sing paling mandi ki sapa nah iya, kan gitu eh, dan tidak mungkin orang sampai kemudian <clears throat> datang ya eh, kepada beliau umpamanya kalau bukan karena ya sudah saking orang ini memang mesti eh, berhubungan dengan kalau ada orang itu dicintai Allah maka Allah bilang sama Jibril itu eh, hubungan hati bahwa Allah bilang bahwa aku mencintai mereka kemudian Jibril kemudian bilang pada alus sama alus ah, sama bahwa Allah mencintai dia dia tembuslah ke bumi <clears throat> Wahai anta tadarok An-Nabi alaihi salatu wassalam di sini Anda tahu bagaimana ajabahu Allah eh, ajabahu ila matlabih yakni Rasulullah mengijabai dia mengiyakan dia kepada apa yang minta walam yarid annahu ta'alahu fi hadil kisah justru di sini yang bisa kita tarik daripada eh, hadis Rasulullah tidak berdoa obsud rida'aka zumahu menudok nah jadi obsud rida'aka terus zumahu dan dummahu di sini bisa si lembit gitu untuk ya, lebih lembit atau dumahu e, ya, ini riwayat yang lain riwayat yang lain dum di sini dumahu tak setelah dihampar kemudian eh, sudah kan sudah atau <clears throat> riwayat yang lain kemudian di eh, eh, ditangkap nak dadani Rasulullah nggak doa walam yarid annahu ta'ala fi hadil kisah walam yarid dan tidak ada keterangan bahwa beliau mendoakan kepada beliau kepada Abu Hurairah fi hadil kisah wa inna warafa lahum nawa tapi Rasulullah jadi ini warafa nyiwuk nah nah jadi supaya menciduk warafa menciduk lahu untuk Abu Hurairah melahap dari dari udara iya. jadi kok Allahumma atau bayanda Rasulullah diminta ini, hmm. apa sih dicekli apa mudah ngerti hmm. Ya. wa alqahu dan melemparkannya firida di selendang wa amarahu dan minta padanya fadammahu ila sadrihi fadammahu ila sadri faja'alahu allahu dalika tafadzulan sababan liqadai hajati maka Allah menjadikan demikian itu tafadzulan sebagai anugerah menjadikan sababan sebab liqadai hajati untuk tertunaikan kebutuhannya makanya pada orang-orang soleh begitu itu kita sendiri kadang-kadang kan ya kok gak serius ngono ya nyuwun-nyuwun ya Fatihah menurut hasilnya ya. ya. <coughs> jadi memang ya memang eh, di sini kita nggak tahu bagaimana Allah jadi eh, nyambung dia ya yang ini mana mungkin kemudian orang datang kepada orang-orang soleh ya, ya <clears throat> ada di membesuk itu Kiai Tul Majid itu Tul Majid ini beliau dulu muridnya Kiai Samsul Arifin ya tukang perkul kayu tapi kemudian setelah pulang berkahnya karena khidmat kemudian Masya Allah sebutlah rojul mujabud dakwah ya banyak orang datang hanya minta doa kepada beliau tapi tidak cukup beliau doakan beliau menyiapkan siapa tamu harus makan harus makan jadi sebanyak apapun harus makan maka harus mempersiapkan namanya dapur umum luar biasa eh, yang yang batu dapur dapur ada 14 orang 24 jam ya jangan tanya rezeki dari mana ya dari langit ya itu termasuk orang yang aku ya eh, <clears throat> ya tahu orang-orang gitu itu dimanapun tahu subhanallah kita waktu aku ya kesini itu kita <clears throat> ada orang yang orang nggak tahu justru aku ya tahu sampai melusuk-melusuk nanti desa-desa itu ada yang fulan umurnya 125 di Parani ya eh, <clears throat> eh waktu kapan di Abdul Majid saya pernah juga diperintah beliau untuk bawa uh, beras bawa gula waktu kita ke sana menyampaikan tamunya banyak masya Allah tamunya banyak waktu itu mungkin satu ruangan mungkin ada mungkin dua seratus tuh seratus seratus lebih lah begitu beri makan semua kita makan semua itu masing-masing datang ingin dengan menyampaikan kebutuhannya apa eh, gitu selesai makan dipanggil seluruhnya ke musola <coughs> itu masjid masya Allah tak macam-macam doanya Ayo ya, sekarang kita doa bersama Allah setong Nabi setong Ka'bah setong Kabul hajati amin al-fatihah Boleh, boleh, boleh, boleh gitu. Allah jadi itu tidak Allah sedang, Nabi sedang, Ka'bah sedang ya kabul hajati al-fatihah nah, ini diawali dengan bagaimana sahabat juga pada waktu itu dengan siapa Rasulullah SAW kalau harus terjadi kepada orang-orang sholat di mana-mana hal yang maklum sehingga apakah begini disebut syirik? Terus nggak mungkin seorang datang kepada seorang soleh ini ya sampai kemudian punya keyakinan dia punya kekuatan ya di luar Allah yang nggak mungkin kan. Wa kadzalika lam yakul wali alaihi salatu wassalam mala kata salunnya ada apa kamu tak minta sama saya? Wallahu aqrabu ilaik minni. Allah itu lebih dekat kepada kamu daripada saya. Ini cara bahasa diplomasi Abu ya begitu lima huwa ma'lumun karena sesuatu yang itu maklum inda kulli ahadin annal muawwal alaih fi qada'il hawaij mimman biyadi maqalitul umur innama huwa talibin hu azza wa jalla wa kamaru makanatihi indah bahwa yang disandari atas wa al muawwal alaih yang disandari atasnya ya, ya, ya Rasulullah itu sendiri waktu didatangi oleh si Abu Hurairah fi qada'il hawaij mimman daripada mimman daripada Allah mimman daripada orang mimman daripada yang biadihi di tangannya makolitul umur segala <clears throat> yang ada keterkaitan dengan urusan innama huwa bahwa al muawwal ala itu ada akrabiyyatul talib adalah kedekatan at-talib orang yang minta min daripadanya azza wa jalla wa kamalu makanatihi dan kesempurnaan kedudukan at daripada Allah indah di sisinya karena ya, siapa yang ngerti bahwa Rasulullah ini adalah yang paling terdekat dengan Allah jadi kalau yang terdekat ya yang memberi adalah Allah ya otomatis jadi di sini tidak ada sedikit pun unsur menyamakan yang didatangi ini sebagai sekutu Allah subhanahu wa ta'ala Ya. Qatadah radhiyallahu anhu yastaghisu bil islahi aini. Sahabat Qatadah radhiyallahu anhu yastaghisu tolong bi dengan Rasulullah li islahi aini untuk memperbaiki matanya. Waqad sabata anna Qatadah ibn Nu'man usibat ainu tertimpa musibah ainu matanya waktu itu walhasil kena panah fasalat <clears throat> hatqatuhu hasalat itu maksudnya keluar dari dari areanya jadi cara Jawanya meloli meloli eh meloli cara Jawanya meloli jadi bahasa Jawa itu masya Allah metu ya metu tapi ini motor jenenge meloli ini ya hatqatuhu <clears throat> yakni uh, isi matanya itu hatqah dalamnya itu ala wajnatahi uh, ala wajnatih kepada uh, eh, pasu, pasunya pipi itu faratu maka mereka mengendaki ayak tawa untuk memotongnya faqala la jangan-jangan dipotong hatta asta'mira rasulullah sehingga aku mohon izin kepada rasulullah sallallahu alaihi wasallam fastamara maka mohon izin kepada rasul faqala la tidak jangan semua wada rahatahu. Kemudian Rasulullah meletakkan telapak tangannya ala khatqatih atas e, bola matanya itu summa ghamaza dipijit-pijit dikit fa'adat maka kembali kama kanat. Fakanat asahha ainai maka mata itu justru lebih sehatnya dua mata. Jadi setelah begitu malah menjadi mata yang lebih bagus daripada sebelumnya. yang ada cerita lain jadi eh, kau kotada dengan matanya itu ya Allah yang saya lihat jadi bagaimana dia itu kemudian datang ke Rasulullah kemudian eh ya Rasulullah saya mohon mata saya ini ya, di, di, dikembalikan kemudian masih ada dialog lagi dialog <clears throat> eh, kata Rasulullah ya, yang sabar saja kamu dapat surga atau saya minta izin sama Allah mudah-mudahan matamu menjadi kembali kembali ya Rasulullah saya ini belum kawin ya Rasulullah kalau mata saya begini apa ya Rasulullah siapa yang mau dengan saya katanya ya eh. ya saya minta ya Rasulullah ya balik mata ya surga gitu, gitu. sahabat Allah orang aku seisok kebiarnya kalau sahabat sakit kita aduh aduh hmm. wa akharis ta'idu bihi yang lain mohon pertolongan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi zawali sal'atih atau sil'atih sal'atih itu semacam daging lebih atau uci-uci hmm. hilangnya sal'atih atau uci-uci apa kekutil ya alhasil mengganggu mengganggu dan sakit kalau sekarang ya semacam apa jadi ada kanker ada eh, keluar An Mikhlad bin Uqbah bin Abdurrahman bin Surahbil an jaddihi an Abdurrahman an nabihi qala ataitu Rasulullah aku datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bika fi salatun di di pada telapak tangan saya ada salah kalau silah jangan-jangan diartikan barang kalau apa salatun <clears throat> namanya kutil wa qultu ya nabi Allah hadis salah qad auramatni ini salah ini membuat saya auramatni <clears throat> membuat eh, bengkak terhadap saya bengkak tahulu baini menghalangi antara aku wa baina qaimis saif dan di antara pegangan di antara pegangan pegangan pedang pegangan pedang an akbida alaih untuk memegang qaimus saf itu jadi repot karena di sini ada kutilnya kalau saya makan pedang repot ya Rasulullah wa aninanid dabah dan daripada juga kendalinya uh, eh, ternak repot kalau ada ternak kemudian harus ada kendalinya tidak bisa pegang saya sakit ya Rasulullah Wakala Rasulullah SAW Udnu ini kamu mendekat kepada saya Fatanahutu maka aku mendekat ini pada Rasulullah Sumakola iftah yadak kamu buka tanganmu Fafatah Tuha aku bukanya Sumakola ikbidha kamu genggam genggamlah Fakobat Tuhan maka aku menggenggamnya Kalau udnu ini kamu mendekat aku tu maka aku mendekat Fafafa tu Fafatah Tuhan dan aku buka itu Fana fasafika kemudian nyuruh Rasulullah nyebul eh, eh, pada telapak telapak saya telapak tangan saya semua waktu ayat dahulu dan Rasulullah meletakkan tangannya ala salah atas kutil tadi itu fama zala yadhanwa maka senantiasa uh, eh, yadhanwa jadi gini gini apa ya, ya di ha jadi ya, gini gini gini yadhanwa digini gini gini apa eh Bawa kosa, bawa putih putar-putar sesama anak gimana ya kalau asal eh, asalnya kan giling asalnya giling bikafihi dengan ke, telapak tangan Rasulullah hatta rafa'aha sampai Rasulullah menghilangkan salah itu daripada tangan saya wa ma'ara asarha dan aku tidak melihat bekasnya sama sekali wasalah huddatun kutil kudakin lebih tadharu yang nampak bainal jildi antara kulit pelahmi dan daging Mu'ad bin radhiyallahu anhu yatruku min sallam islaha yadih Mu'ad ibn Amr Mu'ad ibn Amr Mu'ad ibn Amr radhiyallahu anhu yatruku min ta'dir Rasulullah sallam islaha yadih diperbaiki tangannya fi yaumi badrin daraba ikrimatu memukul ikrimah bin Abi Jahal Mu'ad bin Amr pada Mu'ad bin Amr ibn Jamuh ala atikihi atas pundaknya asna al-qital di tengah-tengah peperangan dipukul dengan pedang sudah tentu jadi bayangkan di sini dipukul kena tangannya ini ya mu'ad ya di maka dia memukul tangan saya fata fata'allaqat bijal datin min jambi akhirnya jadi namanya ini tangan kena pukul pedang jadi lepas gini kemudian fata fata'allaqat maka gelantung tangan saya nggak sampai nggak sampai lepas sama sekali ngelantung kewel-wel gini bijildatin dengan kulit menjambi daripada lambung saya wa ajhadani alkitalu anhu dan memberatkan saya ah, alkitab peperangan anhu daripada ah, wa ajhadani alkitalu wa ajhadani dan memberatkan saya alkitalu Al-Qitalu berperang anhu daripada uh, ini. akhirnya saya sendiri nggak bisa berbuat apa-apa dengan si Ikrimah uh, karena saya sudah terpukul aja ajadun Al-Qitalu anhu falakot Falakat kotal itu amatayomi maka sungguh aku tetap berperang eh, ya ini ini sepenuh hari sepenuh hari saya jadi tapi hari itu saya bukan berarti nggak tetap perang sekalipun saya dalam keadaan apa seperti itu tangan kewel-kewel tapi saya tetap perang terus ya wah inilah ashabuha dan aku memang menggeretnya aku menyeretnya si tangan itu khalfu di tangan jadi sekali begitu tetap perang tapi sambil wah, wah tangannya wah kewel-kewel digeret gini eh? falamma adatni ketika mengganggu saya kok repot jadi perang tetap perang sementara tangan saya sudah kadung siwel eh, cara jawanya kadung siwel terus harus saya seret juga eh falamma ni ketika harus mengganggu saya maka wadatu tu wadatu alaiha qadami kok repot rek maka saya letakkan atas atas tangan tadi qadami eh telapak kaki saya summatama itu alaiha dan aku menginjak alaiha atas tanganku kata torah tua sehingga aku melepasnya eh, kok repot kewel kewel gini nisan tak injak nisan tek lepas gitu sudah eh. apa gak kerasa loro ya eh kira-kira gak kerasa loro begini sahabat itu punya jadi apa semacam apa ya se, se, se, se, seberat apapun ujian katakan juga seberat apapun sakit itu mereka memang sudah seluruhnya semacam punya sesuatu yang membuat <clears throat> tidak merasa berat ya, jadi sugestinya memang luar biasa karena disebutkan bahwa sahabat itu kalau kena musibah apa-apa itu cuma bilang begini kullu musibatin pak ya Rasulullah jalan kullu musibatin pak ya Rasulullah jalan setiap musibah setelah engkau ya Rasulullah kecil katanya kami ini belum apa-apa makanya kayak gini nih pada wis sewel-sewel ya eh? si perang si ini ini kok repot ya iya, iya akhirnya tangannya diinjak lepas di sudah setelah lepas disampel gitu ya Rasulullah tangan saya ya Rasul kalau fil mawahib muat mu'attin yahmilu ya tahu membawa tangannya wadarabahu aleha alaiha wadarabahu alaiha ikrimah <clears throat> yahmilu yadahu ini di kitab lain diambil bagi simpulannya apa nanti ya rahasia bahwa Rasulullah wadarabahu dan mukulhu pada Mu'ad alaihi atas tangannya Ikrimah ibn Abi Jahal waktu itu belum masuk Islam ila Rasulillah yahmilu yadahu ila Rasulillah SAW kama zakarul qadiyat seperti yang disebut oleh qadiyat an ibni wahbin fabasoko alaihi salatu wassalam maka <clears throat> Rasulullah meludahi alaihi atas tangannya falasikot maka kandil mana lekat kembali balik subhanallah ya ada ah, dilem sama Rasulullah sama itu dok sama ludah eh, kembali wala sikot maka lekat kembali ala kalau istiwa satu mohon pertolongan dengan Rasulullah ilallah kepada Allah fil bala saat ada ini <clears throat> ujian waqad istafadhu waqad istafadhat nusus telah sangat banyak sekali nas-nas sahih alati tantiku yang berbicara bi annahum kanu bahwa para sahabat adalah mereka itu idza asabahum qahat kalau mereka tertimpa oleh paceklik wang qatanul matar dan putus pada mereka hujan fazi'u maka kemudian datang berbondong ila kepada Rasulullah mustasfiin mutawassilin talibin mustaghisin bihi ilallah kayak riduna maka mereka memaparkan mengaturkan alaih atas Rasulullah halahum wa yashkuna ma nazala bihim dan mengadukan apa yang turun eh, ter, menimpa pada mereka minal bala apa itu bala wasyar fahada arabiyun yunatihi memanggil menyeru Rasulullah SAW yaktubu sedang khutbah yaumal jumu'ah yakul ya Rasulullah eh, tengah khutbah Jum'ah si Arabi mengaturkan permasalahan yang terjadi di eh, daerahnya di kampungnya halatatil amwal wangqata'atis subul mati semua ya Rasulullah harta ya. ini namanya kambing ya namanya unta mati semua wangqata'atis subul dan putus jalan fatullah ayughisana dan yang kau berdoa untuk memberikan pertolongan pada kita fata Allah ya Rasulullah berdoa wajah al-matar ilal jumatis saniyah subhanallah dengan doa Rasul maka hujan itu seminggu penuh baca atau kemana nah, ini kalau kemarin baca tidak ada hujan tidak ada apa tanah-tanah kemudian putus semua karena ya eh, <clears throat> eh, istilahnya eh, ketiga itu kan ya jadi meletok-meletok tanah itu kemudian ini jalan sudah terputus-putus begitu ada hujan bukan sehari tok seminggu lagi hujannya baca wakala ya Rasulullah tahaddamatil buyut ya Rasulullah sekarang rumah-rumah habis ini hancur Kota-kota atis subul kota atis subul putus jalan halakatil mawasi yang namanya ternak ini ya, mati semua ya ini menikas rotil motor jadi saking banyaknya hujan fata'a sallallahu salam ya Rasulullah du'afan jabas sahab maka menyingkap namanya awan itu suara lep lep lep asalnya hujan kemudian namanya awan ya, kemudian hilang hilang wasar al-matar haulal madinah dan jadilah hujan di sekitar kota Madinah Masya Allah ini karena ya ada namanya akrabiyatut talib min Allah ini kedekatan ini membuat kemudian waktu itu Allah eh, eh, lewat dengan eh, Rasulullah ini eh, apa yang diminta oleh para peminta ini langsung dikabulkan oleh Allah Taala. kalau sudah diterangkan dari mulai seperti ini dari mulai jangan bicara masalah siapa yang didatangi e, karena kesolehannya sekarang kita sendiri antar kita mesti tolong menolong eh, sementara di Qurannya iya karena butuh iya kah ya karena setain itu kan jadi kita pahami dari sisi tanya saya kayak apa karena pakai iya karena setain itu sisi ketauhidannya kayak apa dengan tidak menutup adanya kita juga maklum jadi dari mulai ini kemudian apalagi ini orang baik-baik apalagi eh, yang ini dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam eh, kalau sudah begini kan nanti terus ya itu kan waktu masih hidup lah masih hidup akhirnya untuk dipaham nama nama wafatnya Rasulullah pasti para nabi keberadaan di al-barzakh itu Anda sudah tahu tidak akan uh, yang eh, yang berhubungan dengan kehidupan itu nah, sing repot ya iku lah urip ora mati ya kalau sudah uh, artinya pemahamannya seperti ini ya aslinya di situ aslinya di sini asli jadi inna itu, fa innahum mayitun akhirnya jadi non zewu jadi zauk yang berkaitan dengan seperti yes, <clears throat> apa yang dikatakan ulama basarun lakal basarin sebagainya itu rupanya enggak enggak enggak enggak nyampe sudah enggak nyampe basarun lakal basar yang yang mereka pahami pokoknya ini manusia kemudian jangan dikultuskan nanti jangan-jangan dipertuhan eh, dan lain sebagainya eh akhirnya kemudian begitu kita tawasul sama Rasulullah ada pulih sirik orang soleh nggak sih ini perlu dipahami bagaimana dari sini ini ini gua kurang jelas eh. <coughs> ya Wara Abu Daud sana bin Jaina Aisyah tanya qalat sakan nasu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mengadu Pak orang banyak ke Rasulullah kuhutal matar <coughs> paceklenya hujan berarti enggak ada hujan wa ahrijal baihaqi fital nubuwah bisanatin laisa fihi muttahamun bil wat'i di, di dalam sananya tidak ada yang tertuduh dengan kepalsuan wandur fathal bari kamu lihat fathul bari an Anas bin Malikin an Arabian ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala ya Rasulullah atainaka kami datang kepada engkau wa malana bairun ya itu tidak ada pada kita bairun unta yaitu ayu sawitu. Bairunnya itu yakni yusawitu. Kita punya unta sampai ini enggak bersuara ya Rasulullah. Saking lesu nih suara. Wala sabiyun yaghitu ayu sawitu sama. Jadi wala sabiyun yaghitu uh, eh, ayu sawitu juga. Ya. Yaitu wa yaghitu waznan wa maknan ya itu wa yagitu waznan wa maknan sumaan sadat kemudian mengubah syair atainaka wal adra'u hikma labanuha wa qad suhilat ummus sabiyyi anit tifli wa alqa bika fahil fatiyyu istikanatan minal ju'i da'fan ma yumirru wa la yushwa la yuhri wala syai'a mimma yakulun nasu indana siwal handalil ami wal ilhizil fasli wa laysa lana illa ilaika firaruna wa aina firarun nasi illa ila rusul membebas basi iratainaka ya Rasulullah kami datang kepadamu wal adra'u yadma labanuha ah. jadi malana ba'iran yaitu wala safiyun yaitu kinayatun an syiddatil faqri wal ju'i wal qahdi catat aja an syiddatil faqri wal ju'i sampai yang namanya anak ini tidak bersuara unta pun tidak bersuara jadi sudah betul-betul loyo dendean nangis wis entek kabeh kalau katakan longgong pun sudah habis nangis pun sudah tidak bisa nangis lagi saking sudah tidak ada apa-apa suma'an syada ataina kawal adra'u Samudro ini gampang-gampangannya adalah perempuan-perempuan yang masih uh, masih muda-muda yadma labanuha yakni yas, eh, yadma yakni yas'a yasni berarti berarti sudah hilang labanuha ay akluha yatma wa berarti sudah hilang akalnya jadi nggak bisa berusaha apa-apa jadi sudah tidak bisa berpikir maksudnya yatma labanuha hmm. ini keadaan ini membuat kemudian yang muda-muda pun sudah tidak kehilangan ini sudah kemdek nakal <coughs> ini waqad sughirat umus sabiyya an dan ada pun yang yang yang sudah sudah kawin ini pun sudah tak apa dia harus ngurus kepada anaknya Bukan sugilat umur sabiyi anit tifli disibukkan umur sabiyi anit tifli daripada anaknya itu pun juga ngurusi anaknya Nuhun jauh sudah tidak ada yang dibuat untuk nyusoni macam-macam sudah wa alqabika faihi dan melimpat dengan kedua tapak telangannya al-fatiyu anak muda artinya kalau masih bisa berusaha kan maksudnya masih bisa macam-macam tapi ini sudah tangan pun sudah dilemparkan sudah jadi sudah istiqamatan karena betul-betul lulu Al-Fatihah Al-Fatihah ini anak-anak muda istiqamatan karena sudah lemah loyo minal ju'i daripada uh, lapar <clears throat> Dokfan Mayumirru ala yuhdi Merupakan satu kelemahan Mayumirru Jadi Dokfan merupakan satu kelemahan Mayumirru yang tidak bisa mengucapkan pahit Dan tidak bisa mengucapkan manis Jadi saking karena sudah lemahnya Mau bilang ini pahit Apa bilang ini Wah eh, Manis pun sudah nggak bisa saking sudah sudah selesai sudah Eh, eh, eh, akhirnya dalam keadaan yang betul-betul prihatin betul sehingga eh, untuk bisa berbicara saja repot wala syai'a tidak ada sesuatu mayakulun nasu daripada apa yang makan manusia indana pada kita siwal handali kecuali putra wali alami oh, ada makanan juga yang dimakan apa tinggal putra wali handal alami yang di mana-mana yang bisa umum sudah terus putra wali terus pahit nisan wal ilhizi wal ilhizi wal ilhizi ta'amun minad dam wal wabar al ilhizi ini ta'amun minad dam semacam dideh eh, ta'amun minad dam ini kayak dideh al fasli yang sangat yang sangat rendah yang rendah yang rendah dan hina jadi sudah tidak ada lagi uh, ini darah dibuat makanan berarti dideh itu bisa jadi ya, roti ya sudah namanya namanya uh, ya yang di, uh, di yang hina rendah di, di, yang rendah Walaysa lana illa ilaik. Tidak ada untuk kita kecuali engkau ya Rasulullah firaruna lari kita. Wa aina wa aina firarun nasi. Tidak dan kemana larinya manusia illa ila rasuli kecuali kepada para rasulnya Allah. Jadi dalam keadaan yang sudah luar biasa <clears throat> laparnya kemudian pacekliknya fakirnya dengan mengubah kata syair tadi apa fakoma tanggapan Rasulullah untuk menyelamatkan fakoma maka berdiri Rasulullah cururida'ahu ya menyeret selindangnya hatta sa'ital mimbar sehingga naik mimbar farafa ayadeh maka Rasul mengangkat ke tangannya faqala Allah maskina ghaisan mughisan mari'an wadaqan tabaqa nafi'an ghaira darin akidan ghaira ra'i ghaira ra'is tamla'u bihi zar'a wa tumbitu bihi zar'a wa tuhibil adda ba'da mautiha Rasulullah langsung kemudian bergegas ya karena ada seperti ini kemudian menyeret ridaknya <clears throat> hatta so'ital mimbar menunjukkan seriusnya untuk menanggapi permintaan si Arabi ini para fa'ayatih berdoa Faqala Allahumma sekina ya Allah turunkan hujan pada kami ghaisan hujan murisan yang memberikan pertolongan marian yang memberikan kesuburan ghadaqan tabaqa ya <clears throat> yang memang ghadaqan tabaqa maknanya berarti berlimpah banyak sekali nafian memberikan manfaat ghaira darin tidak memberikan madarat ajilan segera ghaira wa'id uh, eh, tanpa ada keterlambatan ghairara izin tanpa ada keterlambatan tamlau bil ardi mana engkau menubi dengannya ad-dhar'a ah, uh, ah, ah, dhar'a ah berarti susu jadi karena begitu kemudian ada hujan otomatis tumbuh-tumbuhan tumbuh semua kemudian ternak-ternak makan semua dan akhirnya kemudian menjadi ternak-ternak yang gemuk semua mengeluarkan air susu wa tumbitu bizar'a engkau menumbuhkan dengan mengais ini azar tanaman hibil atau bahannya mau mautiha kola berkata Anas fama radda Rasulullah fama radda tidak membalik Rasulullah yadai hatta alqatis sama sehingga melimparkan langit bi arwaqiha bi arwaqiha eh bi safiyah biar wakia dengan airnya yang bening wajah nasu dan orang-orang berbilang yadudun sambil gemuruh dengan bersuara gemuruh wajah nasu yadudun dengan bersuara gemuruh al algorok al banjir banjir banjir banjir waqala saya salam hawa alaina wala alaina hawa alaina wala alaina eh, coba Rasulullah nggak bilang begini ya nggak tahu sudah jadi ya jadi ada peristiwa berbeda kalau itu kemarin sampai seminggu tuh ya hujan minggu kalau ini begitu langsung terjadi kemudian hujan kayak kayak apa sudah ya, begitu datang langsung banjir akhirnya hawa alaina wala alaina jadi keturun hujan di sekitar kita bukan di atas kita fanjabas sahab maka nyingkap apa sahab awa, eh, awan eh, anil madinah hawa alaina wala alaina saya ngejahitul hati ya ketika juga uh, berdoa dengan Allahumma hawalaina la alaina nah, kemudian awan yang tebal itu kemudian nyingkap terus bisa mengelilingi langitan itu waktu itu langitan mengadakan maulid Nabi besar-besaran mengundang PWNO Jatim ya Haji Muhammad Soleh terkenal waktu itu Mas Soleh besar perebusannya siangnya itu mendung luar biasa ya. Iya, idul Hadi keluar dari rumah tanpa kaos sarungan sekian sapu ijuk Allahumma hawalaina la alaina Allahumma hawalaina subhanallah awan ini ya, terus kemudian lap lap lap lap semua melihat jadi, <clears throat> ya alhamdulillah terus tidak ada hujan itu iya, hati masya Allah minas salihin kita menangi enam tahun beliau waktu saya matur pertama mondok Jung, Jung, boleh menangnya aku Jung 6 tahun Jung jadi eh persis enam tahun wafat dia itu yang eh, keistiqomahnya memang masya Allah orang seistiqomah itu repot gitu, di antaranya saya melihat sendiri teman-teman sekolah itu <clears throat> tidak melihat jam nggak usah lihat jam lihat yaitu lihat berdiri di cendilanya uh, eh, musola langitan sambil baca Quran kalau sudah di situ berarti setengah tujuh Eh berarti jam tujuh kalau sudah di situ pasti baca setengah setengah jam gitu baca Quran gini di, di cendela itu itu kalau sudah di situ jam itu sudah kita berangkat kalau malam tuh yang jaga-jaga jaga di pos-pos kalau sudah mendengar kriet karena beliau mesti keluar dari dapur dengan pintu dari bambu kalau dibuka mesti bunyi kriet gitu itu berarti sudah setengah tiga itu kriet oh ya iya, iya medali gitu ini wudhu terus ini kalau naruh tongkat ya bisa jadi satu bulan dua bulan di situ naruh terompah juga begitu ya. subhanallah kalau pagi setengah tujuh sebelum ke sebelum ke cendela mesti nyapu di muka rumah nyapu nyapu itu eh, awalnya apa awalnya jauh sama kita Cuma. Eh, mesti Ibrahim sama jong, eh, jong, jong gitu ya. Nah, ada hadis kutsi Harik ya, dat unzil alaika rizqa Kamu gerakkan tanganmu Aku turunkan pada kamu rezeki Hadis kutsi Harik ya, dat unzil alaika rizqa Lepas daripada maknanya maklum ya Maksudnya orang suruh berusaha hmm, Maklum itu dia bilang terus ini hari yadak kan maksudnya suruh bekerja suruh ini aku rasa kerja aku eh, kamu tahu sendiri saya baca kitab sehari sebelas kitab kalau saya kerja terus bagaimana katanya ya saya paham dari <clears throat> lafadznya secara dohir saja hari yadak ya gerakan tangan makanya saya nyapu saja katanya karena saya tidak mungkin menjalankan artinya dalam arti harus bekerja karena saya ngajar kitab sebelas kitab jadi saya pahami dari eh, maknanya secara dohir harik gerakan ya tak tanganmu apa dekat nyapu tak nyapu aja pagi-pagi setengah tujuh mesti nyapu itu ke musola ya ngantem tiru biar nyapu gua ya kalau senyambut kaya hmm. ini uang itu koma makom masih nyapu duit teko kabeh ya nggak usah kerja juga datang juga <clears throat> Fandur kaifa asnada sallallahu alaihi wasallam di mana Rasulullah menyandarkan al-ighasah memberikan pertolongan wan naf'a wan nahwahuma memberikan manfaatan dan yang seperti yang senada dengan itu ilal ghais kepada hujan yang bawa rahmat ala sabilil majas fil isnad nah, <clears throat> atas eh, cara uh, majas dalam uh, jadi bukan hakiki bukan hakiki hmm. dalam penyandaran hmm. dalam penyandaran ala sapi macas wa kaifa qara sairu ala qalihi bagaimana pula juga Rasulullah uh, eh, menyetujui juga tidak kemudian Rasulullah uh, umpamanya menolak atau kemudian e, melarang ala qalihi wa laisa lana illa ilaika firaruna, illa ilaika firaruna dan tidak ada bagi kami kecuali kepadamu firaruna lari kita kalau itu umpamanya dianggap kesirikan ya otomatis Rasulullah waktu itu ya, sudah tentu akan <clears throat> melarangnya mengatakan seperti itu bayangkan tidak ada bagi kami kecuali harus lari kepadamu kenapa nggak bilang Allah saja Walam ya'uddahu musrikan Rasulullah tidak menyasuki seorang musyrik Lian al-qasra fi idafi Karena al-qasr fi yakni memberikan makna yang ada sifatnya keterbatasan hanya itu qasr itu eh, kenapa tidak ada bagi kami kecuali itu qasrnya di situ itu idafi jadi bukan hakiki memang ya tetap kembalinya siapa yang uh, harus kita lari kepadanya adalah Allah SWT ya, di sini kemudian yang nyambung kepada Allah adalah Rasulullah SAW wahalkana yakfa alaihi SAW ya bukankah eh, wahalkana apakah ada yakfa samar alaihi ya, bagi Rasulullah yakfa alaihi bagi Rasulullah SAW Qaluhu ta'ala fafiru ilallah Fafiru ilallah Waqat unjilat alaih Sedangkan ayat ini diturunkan atas Rasulullah SAW Lalu secara bahasa pakailah kata firar Kata firar Tapi kenapa di sini si uh, orang itu tadi bilang Walaisalana illa ilaika firaruna uh, Kok kepada Rasulullah Kenapa enggak langsung saja kepada Allah uh, sedangkan Rasulullah juga sudah menerima ayat fafiru apa ilallah wal makna nal firara bahwa lari al marjunuf oh yang diharapkan kemanfaatnya al muak al khairuh yang dikukuhkan kebaikannya ilaika la ila tunaka bukan kepada engkau yang lain wa ila rusuli juga eh, kepada para rasul la ilaman tunahum tidak kepada orang selain mereka fa innal mursalin Karena para rasul itu alamannya tahu tawassalu bihim adalah paling luhurnya orang yang berbuat tawassul dengan mereka ilallah azza wa jalla wa a'tamu man yaqdillahu al-hawajat dan paling artinya orang yang Allah menyembadani menyelesaikan kebutuhan ala aitihim lil multajiin kepada orang-orang yang berlindung diri dari mata mereka al-mustaghisin wa ta'ammal jayidan coba kamu amati betul-betul ta'assurahu sallallahu Rasulullah merasa ah, jadi tersentuh tasur Rasulullah asyadid jadi apakah apa yang pada apa yang dikatakan oleh betul-betul menyentuh betul pada hati Rasulullah tasur Rasulullah asyadid bima tahu dengan apa yang ia kubahkan zikir had as-sair wasyiddat tasur eh dan kemudian sangatnya cepatnya Rasulullah ila najdatihim Eh, pada untuk memperhatikan eh, permintaan mereka najdah itu berarti orang minta langsung diperhatikan itu najdah wa ilwasa ilwasadihim suqama sampai beliau kemudian berdiri dalam mimbar perlu ke mimbar ya curu ahu sambil nyeret-nyeret eh, selendangnya walam yam walam yatamahal tidak menunda-nunda kata yuslihahu sehingga harus memperbaiki ridaknya masih di uh, perbaiki jadi gak, gak, sampai nggak ada waktu mau kemudian selindang ini mau diapakan sampai seret-seret ya. ya mestinya kan diperbaiki dulu mau ya. jalan untuk menyegerakan ijabah ih untuk yakni uh, eh, uh, eh, mengijabahi <clears throat> dai orang yang uh, menuntutnya orang yang uh, dai yakni ijabah talibih wa isra'an dan untuk menyempatkan ilahi rasyati munadih kepada beri pertolongan orang yang menyerunya alis alaihi wa alaihi salatu abdul salatu wassalam An-Nabi sallallahu alaihi wasallam huwa ruqduna wa ismatuna wa maladuna ini pakai bahasa ruqduna wa ismatuna wa maladuna ini juga berawak berasal bermula dari siapa Kemudian waktu itu Rasulullah apakah juga mengkanternya atau melarangnya atau mengatakan itu syirik ya, itu loh eh, ini kita mau bilang Rasulullah ada babullah itu syirik oh, ah. oh ya mudah mudah diklaim syirik ketika Rasulullah kita sebut apa saja ini pakai ruknuna ismatuna maladuna tempat kembali kita kalau Abu ya justru bicara begini adalah dalam rangka untuk untuk Allah <clears throat> eh, mengetahui kedudukan Rasul yang tinggi jadi memang sangat layak kalau namanya saja sekian nama kalau bukan dari mulianya apalagi bicara masalah e, memujinya ya terserah anda memuji mau memuji apa toh kalian umpamanya kata Abu ya memuji Rasulullah dengan sekian banyak pujian jadi coro Jawa sampai meniren jangkam jangkemmu sampai meniren jangkemmu ku coro Jawa cuman bahasa Arab ya lali ya eh, jadi habibina wa sayyidina wa imamina wa ruknina wa ismatina wa maladina dan dan dan dan dan eh? eh kamu belum bisa melangkai Allah berfirman wa innaka la ala khuluqin adzim itu eh. Zauk, zauk, zauk ali. Hmm? namanya zauk tinggi ini. Ya, sesuai dengan kedudukannya ya. Walaqad tahu Hasan bin Sabit radhiyallahu anhu dan eh, memanggil kepada Rasulullah Hasan bin Sabit radhiyallahu anhu wasafahu dan mensifatinya bi annahu bahwa Rasulullah adalah rukun alladhi yu'tamadu alaih adalah tiang yang disandari atasnya wal ismatu dan ismah <clears throat> penjagaan al-yul jawilih yang diminta perlindungan ilahi kepada faqala ya rukna mu'tamidin wa ismata la'idin wa malata muntaji'in wa jara mujawirin itu guban si'id yang dibuat oleh siapa? Sayyidina Hasan bin Sabit Sairu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan ini orang memang dipersiapkan dengan siirnya iya. untuk uh, uh, menyerang orang-orang kafir itu orang kafir kalau sudah mendengar syair beliau lorone mati ini setengah mati karena Nuan Zewu ini cukup tajam dan cukup uh, menusuk hati walaupun diceritakan bahwa orangnya tidak seberani dengan seperti siirnya <laughs> jadi berani dengan siirnya tapi wong e dhewe ora tek wani makanya beliau kalau dalam perang-perang mesti harus eh, tugasnya hanya untuk menjaga anak-anak untuk menjaga eh, perempuan-perempuan uh, gitu ya kadang kan begitu perang maka anak-anak dikumpulkan eh, istri-istri dikumpulkan itu yang jaga diantara Sayyidina Hasan ini sire jaluk tonjokan yang muziir luar biasa eh, kapan kemudian eh, beliau waktu perang mungkin akhzab begini. saya eh, disuruh jaga eh, anak-anak sama perempuan sama Siti Sofiyah eh, bibitnya Rasulullah eh, waktu itu kemudian datang seorang Yahudi yang jelas ingin melihat ini yani, rumah ini rumah yang didiami oleh uh, <clears throat> yang didiami oleh eh, anak-anak uh, dan perempuan kata Siti ya itu ada orang mengganggu tuh Yahudi itu ya. coba kamu dekati enggak enggak enggak enggak enggak, enggak. <laughs> Ya. Nah, rupanya Yahudi semakin mendekat ini ya ini membahayakan justru yang mukul Yahudi itu bukan Sayyidina Hasan tapi Siti Sofia jadi ambil kancing lawang kemudian karena Yahudi itu mengintip di lawang pukul kepalanya sama Siti Sofia Sayyidina Hasan tidak berani hmm. nah, jadi ini ceritanya jadi oh, begitulah ya kita nih, kalau namanya ada cerita seperti itu jadi artinya Sayyidina Hasan ini tidak setajam syairnya dengan orangnya sendiri hmm. kalau syairnya Masya Allah ah. jadi dia adalah sair Rasulullah yang membela Rasulullah ah, ya. dia bilang ya rokma mu'tamidin wa ismat ala idin wahai tiangnya orang yang bersandar wa ismat ala idin ya. dan eh, ismah jadi penjagaan orang yang berlindung memalada muntajiin dan pelindungnya orang yang mencari kebaikan berlindungnya orang tadi muntajiin yang ditalibin lil ma'ruf wajara mujawirin dan orang yang menyelamatkan orang yang minta keselamatan yaman takhayyarahul ilahu ai orang yang memilihnya al ilahu Allah li untuk untuk untuk makhluknya fahabahu maka Allah memberikan memberinya harabahu yang memberinya bil khuluq az-zaki dengan akhlak yang suci at-tahir antan nabiyyu engkau adalah seorang nabi wa khairu usbati adam sebaik baik daripada kelompok nabi adam ini manusia ya man yajutu wa orang yang murah tangan tafaiti bahrin zahiri seperti lobirnya uh, eh, lautan yang dalam Ya rukna mu'tamitin wa ismata la'idhi Wa malada muntacin wa cara mujawiri Ya man ilahu di khalqihi Fahabau bil khulqi zaqiyit tahiri Antan nabiyu wa khairu adamin ah, Adamin Ya man yajudu gafai di bakhrin zakhiri Mikalu ma'aka Walaikat Mikail bersama engkau wa Jibrilu kilahum ketubuannya Madadun nasika adalah bantuan untuk kemenanganmu min azizin kahi dari Allah yang maha menang dan maha kuasa Hamzatu fa'ilul khairat wa kasiful qurubat hmm. ya, judulnya aja cukup Masya Allah jadi ini diwajah Hamzatu fa'ilul khairat wah syirik ini tapi Abu ya mengambil judul langsung dari Rasulullah menyebut seperti itu menyebut seperti itu hmm. ah makanya dibuat judul besar Hamzatu fa'ilul khairat wa kasiful kurubat yang mestinya kasiful kurubat siapa? Allah tapi Indah bin yang ini menurut Iwad Ibnu Sadan min hadis Ibn Mas'udin mara'aina Rasulullah SAW bagian nangis qattu asadda lebih sangat membuka ihi daripada menangis beliau ala Hamzah ibn Abdul Muttalib waktu kematiannya Rasulullah nangisnya Masya Allah ya sangat berat wada'ahu fil kiblah Rasulullah meletakkan Sayyidina Hamzah di arah kiblat semua kofak kemudian berdiri ala jenazatih atas jenazahnya wantahaba wantakhafa in rafa'a sautahu bil buka wantahaba in rafa'a sautahu bil buka Wan tahaba ini rafa'a tahu bil buka kemudian nangis dengan suara keras hatta nasagha minal buka cara jalani sehingga mingsek mingsek songkonang nangis nangis sudah saking sudah saking namanya <laughs> itu namanya nasagha ya. eh? hatta nasagha yakni tanaffasa minal buka sehingga mingsek mingsek ya, saking tak ngisek kau nak coro-coro pas nih coba bahasa Indonesia hatawa apa coro-coro bahasa Indonesia eh oh kayak kurang pas tersedu-sedu <laughs> bahasa Jawa itu ya, di bawah dikit levelnya sama bahasa Arab dalam banyaknya akar kata ya kalau bahasa Indonesia kalah jauh kalah jauh kalah jauh bahasa Jawa Masya Allah semuanya ada <clears throat> makanya makan aja berapa mangan dahar badok muntal menceglak nyosor oh mana eh eh nyekek ngokop Allah ya Allah bahasa Jawa bahasa Jawa makanya pas kalau dibuat maknanya utawi iku itu terus pas gitu ya ini wedi karo kersah ya dewi eh. Nasaru mingsek-mingsek mulia. Hah? Bahasa Indonesia jauh kurang makanya kalau antum baca terjemahan bahasa Indonesia Quran harus hati-hati. Pas apa turun gitu ya. Pas apa turun. Kemudian jangan-jangan kita kemudian karena nggak ngerti akhirnya berpijak pada terjemahan itu malah kadang-kadang salah. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim Nah, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. yaghuddu ghaddul basar. Ya, kalau terjadi jadi disebut ini menundukkan pandangan menundukkan pandangan ghadda basarahu ghadda bibasarihi kalau hodoh <clears throat> kata basaro li ya yaghdu kulit min yaghdu min ghadda min ghadda min eh, ghadda min <clears throat> itu berarti ghadda kalau ghadda basarahu kalau ghadda min lain itu bahasa Indonesia repot di mana nih ghadda min berarti berhasil <clears throat> masalah melihat sih bisa jadi tetap melihat tapi ojo menteleng nah uh, ojo mengulangi mana eh. artinya <clears throat> terus bagaimana itu jadi kan kita sendiri mamanya berpapasan laki perempuan maklum nah, sing ora oleh apa ayo kalah ya atau kemudian sudah lewat saya ingin mana nah, itu di tafsir Menteri Agama hendaknya menundukkan kepalanya oh, jauh jauh makanya terus ada uh, di antara teman-teman yang memang dia punya hamasah diniyah karena aslinya memang belum pernah belajar agama metu masuk akomo langsung masa Allah ya terus bacanya cuman terjemah oh, jadi kalau ketemu perempuan harus menundukkan nah, itu dipegang betul itu kemudian tidak mau begini menundukkan gitu. Ya, salam dewi kan mau terjemah bayangkan kalau gitu semua tabrakan terus uang ini kalau dia paham dengan bahasa Indonesia begini ini yang salah untuk menerjemahkan kurang ya bukan salah ya ini kurang untuk menjadi terjemah bukan bahaya itu jadi jauh eh, kalau ketemu papasan itu sama nunduknya padahal lakal ula wa kata Rasulullah untuk papasan tidak masalah ya tidak boleh yang kedua kan gitu kayaknya hmm. ini jadi makanya bahasa Indonesia jadi nungseu jadi jangan sampai menjadi ukuran untuk menetapkan hukum jadi kalau sudah bicara terjemah nanti dulu eh, kalau hukum jadi bicara kepada keaslian bahasa sedangkan bahasa Arab kita maklumi akar katanya sampai ada kitab Al-Furuq cukup masa Allah sama-sama apa gitu maknanya lain padahal sama-sama duduk sama-sama berdiri itu maknanya lainnya ah. Jadi belum uh, eh, mutaaddinya berbeda-beda. Mutaaddi mutaaddi pakai fi pakai uh, dari sebagainya. Masya Allah ya. Eh. Jadi itu akar kata bahasa Jawa itu hampir menyamai. Coba bahasa Indonesia uh, berkaitan dengan masalah <clears throat> cewok, cewok menggunakan tangan ketika untuk pantat namanya cewok kalau mau makan namanya wici kalau mau kalau mengusap muka namanya raup ki raup eh ki cewok eh bisa lihat tadi apa lagi wici kalau bahasa Indonesia cuci muka cuci tangan cuci pantat bahasa Indonesia gak nututi belas bahasa Indonesia hatta nasahu minal al-buka يقول يا حمزة يا أم رسول الله وأسد الله وأسد رسوله يا حمزة يا فإلى khairah ya Hamzah ya Kasifal Kurubat oh, gitu loh ya Kasifal Kurubat ayo wae masalafi langsung musyrik gini. ngono kanjeng Nabi sing musyrik <laughs> eh syirik loh kanjeng Nabi <laughs> Ya fa'ilal khairat Ya Hamzah ya kasifal kurubat Ya Hamzah ya zatan Kan wajhi Rasulullah Orang yang membela eh, Daripada wajah Rasulullah Artinya eh, <laughs> membela uh, kepada Rasulullah SAW ya zaban wa jadi kalau di, Rasulullah dicoreng di ini Sayyidina Hamzah yang membela Rasulullah kalau sudah begini ya, terus aku ya kembali lagi la warqa bainal hayati wal mau pun nang ini ngene kula isih urip ah oh blok blok sik ngono maneh dadi la farqa baina hayati wal maut fa in qala qailun inna sirata bi salam bahwa minta tolong salam SAW sakwal hal mengadukan keadaan padanya beliau atau sawal aun amun tak berang dari Rasulullah wa kullu segala apa yang ada min hadal bab inna mayasihu kan bisa jadi kan terjadi sah fi hayati amma ba'da muti fa wa kufrun <laughs> kalau setelah mati dia ya kofur setelah mati baru bama tasamah kali masih bahasa punya bahasa yang toleran katanya baru bama sama menjadi barangkali pakai bahasa toleran fakola rumah seru itu lebih rendah aku ada laya jus sangat ekstrim nah, kofur itu syirik itu Eh, sing sing rata eh, rata eh, agak medrat gitu wah itu tidak bisa bukan sahara itu wah itu tidak bisa itu fanaqul innal istighosata wat tawassula ingkana al musahhih kalau ada yang memperbolehkan ditalabihima itu adalah eh, ingkana musahih kalau ada yang mem mem membolehkannya artinya yang mensahihkannya itu membolehkannya ditalabihima untuk meminta istilah tawasul wal hayah itu adalah kehidupan kama yaqulu ya, fal anbiya ya akhiya fi kuburihin. terus tuh katanya yang memberikan karena apa karena apa hidupnya nah, sekarang jawabannya apa fal anbiya akhyaun fi kuburihim wa ghairuhum min ibadillah juga selain para anbiya dari hamba-hamba Allah al-mardiyin yang diridhoi kadarik begitu pula satu contoh umpamanya al-mujahidin fisabilillah ya memang <clears throat> tidak dirupakan orang ya, tapi paling enggak rohnya masuk dalam apa man, burung apa hijau burung hijau kemudian berkeliaran di surga uh, katanya eh, istighosah tawasul sama Rasulullah itu karena kehidupannya berarti sekarang nabi-nabi masih hidup di barzahkan ya akhirnya fi kuburihim walau alam yakul lil faqih min dalil ala sihhat tawasul wa tibihi sallam ba'da wafatih kalau sekiranya dia ada bagi seorang ahli fikih berupa dalil tentang kesahihan tawasul keabsahan tawasul istighosah bihi sallam ba'da wafatih setelah wafatnya illa kiasuhu kecuali kiasnya ala tasul rabihi fi khayati dunya la kafas cukup sudah jadi umpamanya is kalau dalil apa-apa gampang tuh dalili mati nih para nabi di kiasno karo wah uripi soalnya bicara begitu karena hayati khairul lakum apa? hayati khairul lakum wa mati khairul khairul lakum hayati khairul lakum wa mati apa khairul lakum sudah sama toh ha? fa innahu hayyun fit darain daimul inayati bi ummati selalu perhatian pada umatnya mutasarrifun ya, bisa melakukan lakukan sesuatu biidnillah fi suunia tentang urusan umat khabirun sangat peka sangat sangat mengerti bi ahwalia keadaan umatnya tu'radu alaihi salawatul musallin dipapar kepada beliau salawatul musallin alaih min umatin umatnya yabluhu salamuhum sampai pada beliau salam mereka ala kasratim eh, ya. eh, karena saking banyaknya wamat mawanit tasa'a ilmuhu bisu'unil arwah ma ja'alallahu min al khasa'is barang siapa yang luas keilmuannya tentang urusan roh dan apa yang Allah menjadikannya eh, al-arwah ini atas Rasulullah bin al-khasais la siyamal aliyah minha Bentar, wa mati tasa'il muhu bisu'unil arwah wa ma Allah alaihi atas man man atas man wa ma Allah alaihi ada man tasa'an wa khasais la siyamal aliyah apalagi yang roh-roh yang tinggi ya, daripadanya ittasa qalbuh maka akan lebih luas hatinya lil imani bidalik untuk mengendengan itu fa kaifa bi ruhil arwah bagaimana dengan ruhil arwah wa nuril anwar Nabi gina alaihi salatu wassalam jadi siapa saja yang mengerti permasalahan ruh ini dengan keluasannya dan kemudian eh, eh, kekhususan-kekhususan yang berkaitan dengan ruh ini paling enggak umumnya membaca kitab Ar-Ruh Libnil Qayyim ya hmm, itu umpamanya nah, itu orang sudah bisa menangkap tuh gitu, ya. eh, orang sudah bisa menangkap artinya kalau orang pada wong kabe apa ayah ini ngono ya, orang usah eh dinas siratul mustaqim siratul ladina bah anam ta'alain kebiahunya pakai menungso menungso ya, ya sudah eh berarti tidak menghargai Allah memberikan kemuliaan terhadap orang-orang tertentu eh, justru, kita disuruh untuk minta kepada Allah jalan yang lurus seperti jalan mereka makanya katanya jadi ya lain jadi eh, lain eh, jadi apapun yang namanya orang disebut oleh Allah minan nabiyina wasyiddiqina wasyuhada apa wassalihin wa hasuna ulaika rafiqah Ya di sini baru kita tahu kedudukan-kedudukan dosa tertentu ya, termasuk kematian mereka ya sudah tentu tidak seperti kematian eh, kebanyakan orang maklum gitu ya. Jadi kalau Nabi itu katakan yusallu nafi kuburihim, kuburihim salat Nabi. Kalian nah, ini orang-orang salat. Ya. E, terus apa? ya, supaya tahu supaya anda tahu kalau di alam kubur ada orang sholat berarti dia nabi dia nabi asing nah, kuburan sholat kok sholat ya, Wong ya, maksud nabi kok sholat hmm. Ya, orang mungkin sholat kan gitu ya, ya jadi eh, nanti di, di kuburan itu di, orang bisa melihat ini nabi karena sholatnya dan sholatnya sudah tentu bukan karena taklifan tapi tasrifan ya jadi sholatnya tasrifan eh, di tasrifan lah hubungan eh, bukan taklifan alaihim eh, yang lain tidak ini berarti kan sudah beda eh, ini sudah beda ya apalagi biru khil arwah wa nuril anwa ya, ya. apalagi dengan Rasulullah SAW hmm. bayangkan umat sebanyak ini semuanya kenal roh dengan kita Rasulullah ya satu-satu hmm. makanya yang belajar ilmu roh ini nanti akan begitu disampaikan begini ini enak sudah gimana ya, mengimani oh ya <clears throat> kalau kalau tidak ngerti ya repot Walau karena telah bersafa alis istighatsah Rasul salam alaihi syirkan wa kufran. Kalau sekiranya ada bahwa memohon syafaat istighosah tawassul dengan Rasulullah SAW itu syirik dan kufur kama tawaham seperti mereka eh, tawaham <sniffs> mereka menuduh eh, tentang eh, hal ini lama jaza lama jaza niscaya tidak boleh fi halin ahwal la fil hayah di dunia wala fil hayatil ukhra kalau sudah aslinya ndak boleh ya gak ono urusan mati utawa urip to mati ya oh, namanya sudah tidak boleh kok oh kalau hidup boleh kalau mati eh, tidak boleh la fil hayah di dunia wala fil hayatil ukhra la yamal kiamati wala qabla pokoknya syirik ya syirik orang mau syirik kapan waktu urip eh, oh, tidak oh, apa-apa kalau waktu mati tidak boleh oh apa sih fa inna syirka mamkutun indallah karena syirik ini ter, dibenci di sisi Allah fi kulli halin dalam segala keadaan <coughs> Masya Allah jadi luar biasa jadi hmm? cara <clears throat> menerangkannya Abu ya dengan rinci-rinci-rinci dari mulai hal yang uh, kecil kemudian sampai kepada hal yang pokok ah, hanya untuk memberikan tahu jadi pengertian daripada yang selama ini dianggap salah ini uh, justru dari mulai dulu uh, eh, <clears throat> adalah sudah bagaimana uh, itu ada kalau bukan karena dalilnya sangat begitu jelas sekali jelas sekali sangat jelas sekali cuman mungkin e, kesibukan orang dahulu itu kan ya ketika membahas ilmu itu adalah lebih banyak yakni <clears throat> menyampaikan pokok-pokok keilmuan dan kemudian itu dikembangkan oleh masyarakat selanjutnya jadi kedetailan untuk membahas satu-satu ya jadinya ya e, baru akan e, <clears throat> bisa ditemukan setelah ada namanya tantangan yang mengatakan bahwasanya selama ini yang dilakukan orang banyak ini adalah salah baru ditemukan nah, makanya <clears throat> jadi khusnudon kepada ulama lah saya gitu nah, itu jadi makanya apa makanya kalau kita bicara kembali kepada siapa mestinya ya paling enggak itu <clears throat> bicara salaf salaf salaf eh kemudian penjabaran saraf itu sendiri sehingga keilmuan salah itu ditampung oleh siapa nah sebetulnya cukup kenapa ada madhabul eh, madai al madhibul arba'ah itu kan cukupnya ilmu salaf salafus saleh yang ditampung nah sehingga tidak namanya al madhibul arba'ah ini dengan ketelitiannya dengan dalil-dalil yang sudah diyakini istilahnya namanya madhab itu sendiri kenapa harus dipilih dan itu adalah pilihan satu-satunya setelah yakni memilih sekian banyak hal eh, tapi yang namanya mana yang terkuat mana yang arjah itu kemudian harus dipilih eh, itu istilahnya begitu dan itu kemudian menjadikan patokan madhab kalau sudah sampai seperti itu berarti semua madhab ini ya, eh, jadi yang jelas tidak ada permasalahan dalam madhab kecuali sudah dimaklumi dalilnya dan sudah dipilih karena saking kuatnya sehingga begitu kapan yang namanya sesuatu itu dengan dalil yang kuat <clears throat> ketika di, dikeluarkan dalam bentuk uh, suatu apa pemikiran untuk mudah dicerna dan untuk mudah dipahami ya, sudah tentu tidak diperlukan yang namanya kemudian setiap masalah dalil setiap masalah dalil karena aslinya adalah sudah sangat jelas dalilnya jadi ini yang saya terima dari aku ya madhab ini muncul untuk apa ya menampung pendapat yang dikembangkan para ulama dari eh, <clears throat> bagaimana as-salafus salih ini para sahabat tapi ini mengembangkan ilmu agama ini kemudian di eh, di masa tapi tapi tabiin jadi ini semuanya dirangkum ya kemudian eh, rangkuman itu kemudian namanya resumo resumo itu jadi tinggal dipilih inti-intinya berarti sudah setelah diperasnya dalil sangat kuat dan masing-masing memilih yang paling kuat jadi berarti madhab itu sudah tentu tidak mungkin ada kalau bukan karena dalilnya yang sudah sangat jelas ketika dalil sangat jelas ya orang ora, ora perlu dalil maka kita mati madhab orang usah untuk dalili wis soalnya wis saking jelas apa dalili kayak matahari itu kan jelas ya ya matahari itu jelas eh, jadi tidak usah kita kemudian matahari itu jelas matahari satu saat kemudian kita melihat matahari kok nggak jelas itu sih nggak jelas matahari memberi batik yang nggak jelas itu ya matanya karena rembes gitu ya nah, jadi jadi kalau kita umumnya mau mau mau jadi menyimpulkan salafus soleh salaf salaf itu apa sih salaf salaf ya, ya, ya setelah ada resumo yang cukup luar biasa membuat kita ini berislam ini tidak ada sedikit hal yang diragukan dengan keberadaan ulama dalam bidang fikih seperti itu kemudian muncul madhab syafi'i madhab ini itu kan namanya resumo resumo jadi uh, <clears throat> kemudian uh, yang dirasumo itu apa adalah uh, keilmuan yang dikembangkan oleh para sahabat dan para tabiin kemudian uh, <clears throat> katakan syafi'i memilih yang ini yang ini yang ini jadi dalam semua hal memilih yang ini, ini. Abu Hanifah memilih yang ini kemudian Maliki milih yang ini nah, kemudian dari empat ini subhanallah kalau kita mengamati ternyata dari semua eh, hal yang berkaitan dengan agama ini itu masalah hukum fikih katakan itu sudah ditampung semua di situ kalau eh, harus ada ini kemudian ternyata ada benturan keadaan karena mungkin ya ini eh, ada darurat, ada hajah. Oh, di sana ada yang lain yang membolehkan. Selalu begitu. Ini kini oleh, kono kau oleh. Ini kini oleh, di sini kau enggak boleh, sana boleh, sini boleh, sana boleh. Dan semuanya kalau nanti dirujukkan maka itu. Kemudian, oh mas ono tadi LKP. Ini semacam ini saya sendiri termasuk mendapatkan eh, tugas dari Abu ya hanya apa untuk mentahrik hadisnya kitab eh, kitab Al-Ghaya wa Takrib jadi disuruh kalau kamu ingin tahu bagaimana ulama itu jadi beristihad dan telah memeras otaknya untuk dalam istihad itu kemudian membukukannya hasil itu dengan tanpa harus disebutkan dalilnya kamu saya beri tugas kharij ahadis al-ghaya wa taqrib Masya Allah itu saya merasa luar biasa itu jadi bayangkan ketika harus mentah hadis-hadis itu orang cukup kitab siji loro kitab rolikur 22 itu ya oh, 22 eh ya karena kesempatan waktu kemudian tugas khidmat nah ini saya nggak sempat sampai membukukan eh, jadi kalau mau terbukukan oh, luar biasa itu ya jadi cuman saya lapor dengan Abu ya ini ini ini oh, takhalas tayyib ini tayyib ya jadi semua tag di kitab Al-Ghaya wa Takrib itu semuanya ya, ya Allah semua lengkap dengan artinya ya nah, begitu baru tahu kamu jadi jadi itulah gambaran kemadhaban yang berkembang dalam Islam eh, sehingga kamu tinggal harus percaya selesai sudah percaya selesai ini gak ngono malah kecelik dewi <laughs> karena digarap sedemikian rupa sudah dengan bentuk yang sangat teliti dan dipilih yang dipilih kalau bukan yang paling kuat yang paling kuat nah, jadi makanya gak perlu dalil mau belajar takdir pun ada dalil lah nah, itu baru ada orang tekung kita pernah dalil di sini nah, mana hadisnya jadi video atau belajar hadis mana hadisnya jadi sudah otentik sehingga kita nggak usah nggak usah ragu lagi jadi makanya akhirnya model-model orang-orang baru terus yang melecehkan kitab-kitab kuning ini akhirnya banyak kecelik tadi itu nggak eh, mau angkat tangan dalam doa karena hati siapa? marai itu Rasulullah SAW rafa'a yadai itu ila fil sama sekali illa ada namanya eh, <clears throat> namanya nafi dan isbat berarti tidak sama sekali Tadi eh, batu ngono tadi itu ngangkat tangan tuh ono dalili iya kira aku dalili sendiri.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 eh adin adin ya muadzin